مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني وقال رضي الله عنه في قصة حاتم الأصم مع الشيخ شقيق البلخي رحمه الله رضي الله عنه فإنه سأله فقال له يا حاتم منذ كم صحبتني قال له يا حاتم قال له حاتم منذ ثلاث وثلاثين سنة قال فما تعلمت مني في هذه المدة قال له حاتم تعلمت ثمان مسائل فقال شقيق فقال شقيق إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمرك معي ولم تتعلم مني غير ثمان مسائل فقال يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب عليك وقال له الشقيق أتملى علينا هذه المسائل الثمان حتى أسمعها قال نعم uh, Hatimul Asam pernah ditanya oleh gurunya Syagig Al-Balkhi Beliau ditanya, eh Hatim, kamu belajar dengan aku mulai kapan? Udah berapa tahun? Dia menyatakan 33 tahun guru. Apa yang kamu pelajari? Selama 33 tahun, ini bukan waktu yang singkat ini. Maka dia menyatakan, aku belajar dengan anda selama itu cuma 8 masalah. Hasilnya, ringkasannya 8 masalah. Hah? Kata dia. 33 tahun cuma 8 masalah kata dia. Innalillahi wa inna ilaihi Musibah ini kata dia. Kata dia, aku nggak pingin bohong dengan Anda. Saya tidak belajar hasilnya kecuali mendapatkan 8 ini dari Anda. Udah berapa ratus kitab yang dihatamkan itu. Maka si guru menyatakan, udah sekarang aku kepingin tahu, apa sih 8 masalah yang kamu pelajari? Coba sebutkan satu per satu. Disebutkan. Dia menyatakan pertama nadartu ila hadzal khalaq raaitu kulla wahid yuhibbu mahbubah wa mahbubah mahbubihi al gabar. Fa idza wasala al gabar faragahu ja'altu mahbubi al hasanat fa idza dakhaltu al gabar dakhala mahbubi ma'i. Aku melihat orang-orang dia selalu cinta dengan kekasihnya, anak-anaknya, hartanya, alhasil segala yang ia cintai. Kemudian kalau dia mati, mungkin diantarkan sampai ke kuburannya. Tapi setelah itu ditinggal dia sendiri. Maka di situ aku ambil pelajaran bahwa aku tidak akan mencintai kecuali al-hasanat. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika aku masuk ke kuburan maka yang aku cintai kebaikanku masuk juga ke kuburan bersama aku, tidak meninggalkan aku. Bagus, ini satu. Baik, yang kedua, delapan masalah ya. Nazartu fi qaulillah ta'ala wa amma man khafa magama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'alimtu anna gaulahu ta'ala huwal haq fa'ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istagarrat alayya ta'atullah ta'ala. Aku membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa magama rabbih." Adapun orang yang khawatir nanti ketika berdiri menghadap kepada Allah di hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawab, wa nahan nafsa anil hawa dan dia telah mencegah nafsunya daripada hawanya, Artinya tidak mengikuti hawa nafsu, nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa maka menjadi tempatnya dia kelak adalah surga Allah. Maka aku mengetahui firman Allah pasti benar. Aku berusaha mentaklukkan nafsuku dan tidak aku jadikan nafsuku pengikut daripada hawanya sehingga aku benar sehingga taat kepada Allah benar-benar bersemayam kepada aku dan aku menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Taib. Yang ketiga. Thalitha. Inni nazartu ila hadzal khalaq fa ra'aitu kulla man ma'ahu syai' lahu qima wa miqdar rafa'ahu wa hafidhahu. Thumma nazartu ila qawli Allah azza wa jalla ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. waqa'a وقع معي lahu له wa miqdar wajjahtuhu ila Allah ta'ala yabqa 'indahu محفوظ Aku melihat segala orang yang mempunyai sesuatu yang berharga, wuh disanjung dan dijaga. Sibuk setiap saatnya menjaga, jangan sampai kehilangan, jangan sampai dicuri, jangan sampai itu. Emasnya kah, sertifikatnya kah, duitnya kah? Maka aku melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfad." Apa yang sekarang ada pada kamu bakal akan habis dan musnah. Wa ma indallahi bak dan apa yang sudah tersimpan di Allah pasti akan kekal dan abadi. Maka aku jadikan segala yang aku cintai aku transfer. Aku kirim, aku tabung di di Allah Subhanahu wa taala supaya yang aku cintai itu kekal, abadi dan tidak akan musnah lenyap ada di dunia ini sampai ada di akhirat bersama aku. Baik. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat. Inni nadartu ila hadzal khalaq faraitu kulla wahid minhum yarji' ila al-mal wal hasab wasyaraf wan nasab fa nadartu fiha fa idza la syai' Thumma nadartu ila Allah ta'ala inna akramakum 'inda Allah atqakum fa'alimtu fit taqwa hatta akun 'inda Allah karima. Aku melihat makhluk ini sibuk mencari kemuliaan, mencari uh, ke kehormatan di harta, di kedudukan, di nasab, di uh, ketenaran. Aku melihat percuma, sia-sia. Kemudian aku sampai kepada aku firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum maka aku mengetahui bahwa di dalam takwa itulah letak kemuliaan aku jadikan diriku orang bertakwa sehingga aku mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ah yang keempat yang ke yang berikutnya insyaallah pada Selasa yang akan datang karena waktunya sudah tidak ada nah, yang jelas empat hal ini ah sudah uh, kita dengarkan tadi. Pertama apa? Pertama Pertama yaitu menjadikan segala yang cintai berupa kebaikan, kebajikan sehingga tidak akan berpisah dari dia ketika dia mati tapi masuk ke dalam liang, liang lahat. Kedua, mencegah nafsu supaya nanti ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yaitu menyimpan segala yang ia cintai, benda-benda yang berharga supaya aman, maka disimpan untuk di sisi Allah disedekahkan sehingga akan abadi bersama dia sampai ada di akhirat. Keempat yaitu menjadikan takwa Allah untuk kemuliaannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan itu tidak bisa digeser, tidak bisa diambil alih oleh yang lainnya karena sesungguhnya yang paling takwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah eh, eh, eh, sesungguhnya yang paling takwa kepada Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelima insyaallah akan kita uh, bahas pada